Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan, terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau dan para sahabat beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Kita masih di bab nomor 26 ya, masih bab nomor 26 tentang hadis-hadis yang berkaitan ya, tentang lauk pauk yang pernah dimakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kembali ke hadis yang kita sampai yaitu hadis nomor 167. Ya, hadis nomor 167. Hmm. Berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidhi Haddathana Wasil bin Abdul A'la Qala haddathana Muhammad bin Fudail An Abi Hayyan At-Taymi An Abi Zur'ah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Qala أتي النبي wa الله عليه وآله وسلم بلحم فرفع إليه wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha Imam Tirmidzi berkata Wasil bin Abdul Ala bercerita kepada kami dia berkata Muhammad bin Fudail bercerita kepada kami dari Abu Hayyan At-Tamimi dari Abu Zur'ah Abu Zur'ah Ar-Razi salah seorang tabi'in, salah seorang tabi'in. Eh, nama beliau adalah kunyah beliau sendiri, Abu Zur'ah. Jadi nama beliau adalah kunyah beliau sendiri. Ada juga yang mengatakan nama asli beliau adalah Haram, Abu Zur'ah Haram, nama asli beliau ya. Dan subhanallah termasuk eh, cerita yang menarik dari tabi'in Abu Zur'ah Ar-Razi yaitu tatkala beliau meninggal dunia atau wafat berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tatkala beliau sakit kemudian datang sakaratul maut ya. Kemudian dua orang sahabat beliau yang bernama Abu Hayyan murid beliau dan Abu Hatim Ar-Razi ingin mentalkinkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tetapi dua orang sahabat ini segan ya karena yang akan ditalkin adalah seorang imam besar, seorang tabi'in. Jadi bagaimana caranya kedua sahabat ini mentalkin Abu Surah Ar-Razi? Maka caranya adalah dengan dua orang sahabat ini murojaah satu hadis dengan sanatnya. Yang mana hadis tersebut isinya adalah Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah maka masuk surga. Jadi dua orang sahabatnya ini Abu Hayyan dan Abu Hatim murojaah hafalan. Ketika memulai suatu sanad ya. Kemudian mereka menyebutkan sanad hadis tersebut, mereka sengaja membuat uh, keliru ya, membuat keliru. Ketika mendengar dua orang sahabatnya ini keliru menyebutkan sanad hadis, maka refleks Abu Zur'ah menyempurnakan atau membutulkan sanad hadis tersebut. Beliau sebutkan dari awal sampai akhir, sampai sahabat, sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Kemudian beliau meninggal. Kemudian beliau meninggal ya. Subhanallah ya. Sangat luar biasa. Makanya bagi orang yang sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya, ketika dia ingin meninggal, maka bukan orang yang sembarangan. Dia harus mengetahui makna dari kalimat tersebut. Harus mengetahui konsekuensi atau kelaziman dari kalimat tauhid, bukan hanya sekedar mengucapkan mengucapkan saja ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberi daging, laham daging lalu dihidangkan kepada beliau daging bagian zira. Zira itu adalah lengan. Lengan. Jadi kalau manusia maka itu adalah lengan ya. Kalau itu kambing maka adalah kaki bagian depan. Ya, kaki bagian depan. Itu zira' namanya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam dihidangkan kaki bagian depan atau lengan kalau manusia. Ya. Dan itu maksudnya lengan tadi atau kaki bagian depan tadi semua menyenangkan beliau Shallallahu alaihi wasallam artinya bagian yang dihidangkan berupa lengan atau kaki depan itu adalah daging yang paling disukai oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mengambil dan memotongnya dengan dengan gigi. Ya, sama kayak contoh misalnya ayam. Maka bagian yang paling lezat adalah bagian pahanya atau bagian kakinya. Sama kayak dulu kita kalau di kampus itu kalau makan berjamaah ya kita antri. Kalau ayam maka para siswa itu meminta bagian kaki, bagian lengan. Karena yang paling yang paling nyaman, yang paling manis, yang paling yang paling lezat ya. Yang cepat masak ya. Bukan bagian dada, sekalipun bagian dada itu porsinya lebih besar. Tapi kita lebih lebih memilih bagian bagian kaki karena lebih lebih enak ya. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak taala. Perkataan Abu Hurairah kemudian dihidangkan juga kaki depan atau daging kaki depan atau lengan. Maksudnya kaki tersebut didekatkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, karena para sahabat tahu Nabi suka daging bagian bagian kaki atau bagian lengan. Kemudian perkataan Abu Hurairah dan itu menyenangkan beliau. Maksudnya adalah menyenangi bagian kaki depan atau lengan. Ya. Di sini diterjemahkan dengan memilih. Itu pian ganti dengan menyukai atau menyenangi. Maksudnya menyukai bagian kaki depan, alasannya karena itu adalah atyab, ya, lebih baik, lebih lebih bagus. Dan karena kaki depan binatang itu adalah tubuh yang berada di bagian bagian depan. Nah, jadi kalau misalnya binatang, maka bagian depannya adalah lengannya tadi, yang mana lengannya jauh dari tempat pembuangan kotoran, tempat pembuangan kotoran. Kemudian alasan yang lain, ziro atau lengan tadi adalah daging yang paling cepat matang. Nah, paling cepat masak adalah bagian bagian paha. Dan juga lebih banyak manfaatnya, ya lebih banyak manfaatnya. Ini alasan yang disebutkan oleh eh, para ulama. Kenapa Rasulullah SAW menyukai daging bagian lengan atau kaki kaki depan? Kemudian tambahan penjelasan dari seorang ulama Al-Qadi'iyat rahimahullah beliau mengatakan Rasulullah SAW menyukai kaki depan atau daging kaki depan karena kaki bagian depan cepat matang, kemudian mudah dicerna, tidak keras lunak ya, lembut kemudian enak atau lezat ya, lezat dan posisinya jauh dari tempat kotoran ya. Jauh dari duburnya karena dia di bagian de depan. Ini disebutkan oleh Qadi Iyad rahimallahu taala ya. Kemudian terus perkataan Abu Hurairah, beliau pun mengambil dan memotongnya dengan gigi ya. Maksudnya mengambil daging dan memotongnya dengan gigi depan. Jadi kalau istilah eh, dalam bahasa Arab ada daging kemudian kita gigi kita gigit dengan gigi bagian depan itu bahasa Arabnya adalah nahasa. Nun ha dan sa. Nah, tetapi hal ini berbeda dengan nahasha pakai shin. Kalau nahasha itu memotong atau menggigit daging dengan semua gigi. Nah, berarti apa namanya dagingnya bisa keras atau ulet. Jadi dalam istilah bahasa Arab, Nabi Syekh Abdul Razak menjelaskan dari sisi ilmu bahasa Arab bahwasanya menggigit daging dengan gigi bagian depan itu bahasa Arabnya adalah nahasa, pakai sin. Tetapi kalau seandainya menggigit daging dengan semua gigi, ya, karena dagingnya keras atau layat bahasa Banjarnya, maka bahasa Arabnya adalah nahasha, pakai pakai shin. Intinya poinnya dalam hadis ini ya termasuk makanan yang paling disukai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah daging tetapi posisinya bagian kaki, bagian bagian lengan. Disebutkan oleh para ulama alasannya adalah dia mudah dicerna, paling lezat, cepat masak dan juga dia anggota tubuh yang jauh dari pembuangan pembuangan kotoran. Hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh al-Imam al-Bukhari, Muslim dan Imam Tirmidzi di kitab satunya yaitu Jami' at-Tirmidzi. Kemudian hadis yang 168. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Abu Dawud an Zuhairin yakni ibnu Muhammad an Abi Ishaq an Sa'd ibn Iyad an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'jibuhu adh-dhira' qala wa summa fi adh-dhira' wa kana yara annal yahuda sammuhu Imam Tirmidzi berkata Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami dia mengatakan Abu Daud bercerita kepada kami Abu Daud di sini bukan Abu Daud sahibus sunan bukan Abu Daud pengarang Sunan Abi Daud tetapi Abu Daud At-Toyalisi Abu Daud at Lisi ya. Sahibul Musnad ada namanya Musnad At-Toyalisi ya, bukan Sunan Abu Daud. Nama asli beliau Sulaiman bin Daud. Abu Daud Sulaiman bin Daud. Dari Zuhair yang ayahnya adalah Ibnu Zuhair Ibnu Muhammad ya, Zuhair bin Muhammad dari Abu Ishaq As-Sabi'i dari Sa'id dari Sa'ad bin Iyad dari Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam senang makan daging bagian kaki depan ya, sama dengan hadis sebelumnya Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan kemudian ada yang meracuni kaki depan tersebut jadi ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam dihidangkan sebuah daging yang mana daging tersebut adalah daging bagian kaki depan. Ternyata daging tersebut diracuni oleh seseorang. Ya, ini terjadi di ketika uh, perang Khaybar. Setelah peperangan Khaybar, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi orang-orang Yahudi. Kemudian ada yang meracuni daging tersebut dan Ibnu Mas'ud meyakini bahwa orang Yahudilah yang meracuni daging tersebut ya. Kita baca penjelasan Syaikh Abdul Razak. Perkataan Abdul e, Ibnu Mas'ud, kemudian ada yang meracuni kaki depan tersebut, maksudnya adalah kaki depan tersebut diberi racun. Itu terjadi pada perang perang Khaybar. Ketika Rasulullah SAW memerangi orang-orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam masyhur bahwa beliau menyukai kaki bagian depan. Jadi para sahabat tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyukai uh, daging bagian kaki depan. Makanya ketika di Khaybar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dihidangkan lagi daging bagian kaki kaki depan. Kemudian perkataan Abdullah bin Mas'ud dia meyakini dia di sini adalah Abdullah bin Mas'ud ya, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Abdullah bin Mas'ud meyakini bahwa orang Yahudilah yang meracuninya, maksudnya adalah bahwa Ibnu Mas'ud yakin bahwa orang Yahudilah yang meracuni kaki tersebut atau maksudnya dia menduga dugaan kuat karena yang diperangi adalah orang-orang Yahudi. Nanti kita baca lagi. Terus banyak dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi yang meracuninya. Mereka memerintahkan seorang wanita yang bernama Zainab bintil Harith untuk membuat makanan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena mereka kalah, kemudian caranya meracuni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyuruh seorang seorang wanita yang bernama Zainab bintil Al Harith dan memerintahkan perempuan tersebut untuk membubuhi racun dengan tujuan membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kadang eh, para musuh itu tidak bisa membunuh Nabi dan para sahabat dengan satu apa namanya face to face ya dengan dengan berhadapan. Jadi kadang mereka membuat cara agar para sahabat terbunuh atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh dengan cara yang licik diantaranya adalah dengan mengubuhi membubuhi racun ya. Kemudian wanita itu bertanya tentang daging yang paling Nabi Shallallahu alaihi wasallam sukai, maka ada yang memberitahunya bahwa yang paling beliau sukai adalah daging bagian kaki kaki depan. Kemudian wanita itu membubuhi racun pada seluruh tubuh kambing. Nah, jadi perempuan ini membuat makanan seekor kambing, ya. Dibubuhi semuanya di di kambing tersebut. Tetapi yang paling banyak porsi racunnya adalah di bagian kaki depan, bagian lengan kambing tadi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggigitnya dengan gigi depan, nah berarti kan Nabi Nabi gigit, Nabi Nabi gigit ya, sempat Nabi Nabi gigit makanan tersebut. Maka kaki depan kambing itu Allah beri kemampuan untuk berbicara. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara daging tersebut berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah beri kemampuan untuk berbicara sehingga dia mengatakan bahwa dia ah, kaki depan tadi telah dikasih racun. Ya. Tapi pertanyaannya apakah Nabi sempat menggigitnya? Maka jawabannya iya, sempat menggigit bagian kaki depan tadi. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya daging tersebut ya memiliki racun dengan perantara daging tersebut berbicara kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengeluarkan atau memuntahkan daging ter tersebut setelah sebelumnya sempat digigit oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita itu menyerahkan dirinya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan dia mengakui hal tersebut dan dia mengatakan. Nah, setelah beberapa lama kemudian wanita ini menyerahkan diri, kemudian dia mengakui bahwasanya dia mengasih racun di makanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Seandainya engkau adalah raja, maka kami akan terbebas darimu." Maksudnya adalah perkataan wanita ini, "Seandainya engkau raja, bukan seorang nabi, maka kamu akan mati dan kami terbebas dari kekuasaanmu. Bisa dimengerti? Maksudnya adalah kata wanita ini, seandainya engkau raja bukan seorang nabi, maka kamu mati karena dia makan makan racun dan kami pun terbebas dari kekuasaanmu. Seandainya engkau adalah nabi, kata wanita ini, maka Allah akan menjagamu kada mati kena racun tadi karena Allah menjagamu. Kemudian nabi pun Akhirnya kan perempuan ini tahu bahwasanya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tidak mati dengan menggigit racun ter tersebut. Ya, berarti beliau adalah seorang nah, nabi. Nabi pun tidak menjatuhkan hukuman apa-apa kepada wanita itu. Subhanallah ya. Balasan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ketika diracuni maka Nabi tidak memberikan hukuman apapun kepada seorang wanita ter tersebut. Padahal ingin membunuh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun tidak menjatuhkan hukuman apa-apa kepada wanita itu. Dan seorang sahabat yang bernama Bishir bin Al-Barra sudah telanjur memakan daging tersebut dan dia pun mening meninggal. Jadi yang memakan sempatnya memakan Nabi menggigit, ada sahabat lain yang sudah sudah memakan. Kemudian sahabat ini meninggal karena dahsyatnya racun tersebut ya. Lalu keluarga dari sahabat yang meninggal karena racun ini menuntut kematiannya ingin dikisos. Sehingga wanita itu pun di, dihukum mati. Jadi perempuan ini diberikan hukuman mati bukan karena meracuni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia meracuni salah seorang sah, sahabat kemudian sahabat ini meninggal dan keluarganya ingin menuntut balas dengan cara dibunuh juga maka di, dibunuh atau di dikisos. Jadi poinnya adalah hadis ini sama dengan sebelumnya bahwasanya termasuk daging kesukaan Nabi adalah bagian de depan. Ya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud wallahu a'lam. Kemudian kita teruskan disebutkan juga dalam Sahih Al-Bukhari ya, tentang racun tersebut ya. Bagaimana dampaknya racun tersebut ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat beliau. Disebutkan di Sahih Al Bukhari, An Aisyah radhiyallahu taala anha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi maradihi alladhi mata fihi ya Aisyah ma azalu ajidu alam at-ta'am alladhi akaltu bi Khaybar Fahada awan wajadtun keto aabhori min dzalika summi. Kata Rasulullah SAW di penghujung akhir hayat beliau, beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat makan makanan di Khaybar tersebut." Ya, subhanallah. Jadi racun itu walaupun Nabi tidak memakannya, sempat digigit saja, Kemudian Nabi muntahkan, Nabi merasakan sakit dari racun ter tersebut. Kan sahabat sebelumnya sudah sudah meninggal tewas karena eh, racun tersebut ya. Ini menunjukkan dahsyatnya eh, racun racun tersebut. Dan saat inilah aku merasakan terputusnya pembuluh abharku karena racun tersebut. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam merasa terputus pembuluh abhur ketika menjelang Nabi wafat. Pembuluh abur adalah pembuluh yang berhubungan dengan jantung. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sampai akhir hayat beliau dari efek racun tersebut sampai beliau ingin meninggal, kata Rasul, saya merasakan pembuluh abhur, abhar afwan, pembuluh abhar yaitu pembuluh yang berhubungan dengan jantung terputus karena efek dari racun ter tersebut. Pada sudah lama ketika di perang di perang Khaybar. Jika pembuluh ini putus, maka seseorang akan akan mati. Allah menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bahaya racun tersebut ketika perang Khaybar sehingga racun itu tidak membunuh beliau dan Allah menghendaki efek racun yang sudah beliau masukkan ke dalam mulut beliau sampai beliau wafat. Sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga Allah ketika itu tidak sampai ke dalam apa namanya e, perut beliau, tapi sempat digigit, efek racun tersebut masih Rasulullah SAW rasakan di penghujung akhir hayat hayat beliau. Ya. Jadi e, poinnya adalah e, sama dengan hadis yang sebelumnya, bahwasanya termasuk kesukaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa lauk pauk adalah daging bagian bagian depan. Ya. Terus langsung ke hadis nomor berikutnya 160 ini cukup banyak ya hadis tentang berupa lauk pauk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 169. Imam Tirmizi berkata, "Haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala" Haddatsana Muslim ibnu Ibrahim Qaulah haddatsana Aban ibnu Yazid an Qatadah an Shahri ibnu Hawshab. An Abi Ubaidin qala tabakhtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qidran wa qad kana yu'jibuhu adh-dhira' fanawaltuhu adh-dhira'a thumma qala nawilni adh-dhira' fanawaltuhu thumma qala nawilni adh-dhira' faqultu ya Rasulullah wa kam lishati min dhira'in faqala walladhi nafsi biyadihi law sakat anta lana wal ma da'autu. Imam Tirmidzi berkata, Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, dia berkata, Muslim bin Ibrahim bercerita kepada kami, dia berkata, Aban bin Yazid bercerita kepada kami dari Qatadah, Qatadah uh, tabi'in ya, Qatadah bin Da'amah, As-Sudisi, muridnya Anas bin Malik. Dari Syahar bin Haushib, dari Abu Ubaid dia berkata, jadi termasuk keindahan sanad ini adalah tabi'in mengambil hadis dari tabi'in yang lain. Jadi terkadang tabi'in itu mengambil hadis dari tabi'in yang lain, bukan langsung ke sahabat. Dan terkadang juga sahabat mengambil hadis dari sahabat yang lain. Jadi ada ada perantara, bukan langsung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Ubaid dia berkata, "Aku pernah memasak satu panci untuk Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Nabi sallallahu Alaihi Wasallam suka makan bagian kaki depan atau ziro. Maka aku pun memberikan kepadanya kaki depan tersebut. Jadi para sahabat suka menyenangkan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka tahu yang disenangi oleh Nabi adalah uh, daging seperti ini, maka mereka berlomba-lomba memberikan daging-daging tersebut ya. Sama sebelumnya kita juga membahas tentang dubba ya atau qara' atau yaktin. Itu buah buah labu atau waluh. Itu juga termasuk makanan yang disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dihidangkan oleh Nabi lauk berupa waluh, maka para sahabat memberikan langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ithar ya, ithar yaitu mendahulukan orang lain. Tetapi ithar dari sisi masalah dunia. Kita disunahkan mendahulukan orang lain dari sisi dunia seperti makanan, ya bukan perkara ibadah. Beliau Nabi Shallallahu alaihi wasallam senang makan daging bagian kaki depan. Maka aku pun memberikan kepadanya kaki depan tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, berikan kepadaku lagi kaki depan itu. Kan dikasih oleh sahabat ini kaki bagian depan. Kemudian Rasul meminta lagi, kasihkan lagi bagian kaki kaki depan. Ini yang kedua. Kemudian aku pun memberikan kepadanya kaki bagian depan tersebut. Kemudian Nabi meminta lagi yang ketiga, berikan kepadaku lagi kaki bagian depan. Bukankah binatang itu cuma punya dua kaki bagian depan? Tapi Nabi meminta tiga kali. Beliau bersabda, berikan kepadaku kaki bagian depan lagi, yang ketiga. Kemudian Sahabat ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, memang ada berapa kaki depan bagian kaki depan kambing tersebut?" Rasul minta kepada sahabat ini tiga, tiga kali. Kemudian kata sahabat ini, "Wahai Rasulullah, memang ada berapa kaki bagian depan kambing? Ya. Kan Rasul meminta tiga, tiga kali. Kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, seandainya engkau diam, maka engkau akan dapat memberikan kaki depan kepadaku selama aku memintanya. <laughs> Kalau lima kali ini penting ada. Ini termasuk mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk mujizat Nabi SAW adalah memperbanyak makanan. Ya. Pernah juga terjadi ketika perang Khandaq disebutkan di Sahih Bukhari, perang Khandaq. Khandaq itu kan membuat parit ya. Lubang yang sangat besar itu termasuk strategi perang yang belum pernah dilakukan oleh bangsa Arab ketika itu. Ada yang mengatakan Salman Al-Farisi. Di kitab Syirah yang lain ada mengatakan seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya siapa. Idenya Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menabuk bahasa Banjarnya dan itu berapa kilo ya? Kalau enggak lima pal atau sekitar enam kilometer. Allah alam. Intinya adalah sangat sangat panjang ketika perang Khandaq. Kemudian sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat kurus karena apa namanya? Sebelumnya sibuk menabuk panah atau atau parit. Kemudian balik ke ke rumahnya, kemudian meminta kepada istrinya, apakah ada makanan. Ya. Kemudian kata istrinya yang ada adalah syair, itu gandum. Gandum kemudian ada juga seekor seekor kambing. Kemudian disembelihkan, kemudian dimasak seekor seekor kambing. Nah, kata siapa? Istrinya ajak Rasulullah bersama beberapa para sahabat karena cuma satu ekor kambing. Sedangkan penduduk Khaybar ketika bersama Nabi itu ribuan, <laughs> ribuan orang. Jadi kata apa istrinya, intinya jangan banyak-banyak. Nabi bersama mungkin puluhan orang sahabat saja. Tetapi ketika diundang, ketika Jabir mengundang Rasulullah SAW, Rasul berteriak, wahai penduduk Khaybar, ada walimah, ada undangan makan dari dari Jabir. <laughs> Kemudian yang jumlahnya ribuan tadi, akhirnya apa? Pergi ke tempat Jabir. Kemudian kata Rasulullah SAW, yang intinya adalah beliau menyuruh sahabat Jabir memasukkan roti dan kambing tersebut di sebuah kuali. Kata Nabi, jangan dibuka, jangan, jangan dibuka. Kemudian, masya Allah, ketika dibagi yang ribuan tadi ternyata cukup sampai-sampai para sahabat itu eh, di hadis tersebut nalu an aklihim, an aklihi. Sampai-sampai mereka kalau bahasa kitanya enak saking kekanyangan <laughs> kebanyakan mah makan. Ketika Rasul, padahal jumlahnya berapa? Ribuan. Dan yang dihidangkan cuma seekor seekor kambing. Kemudian kata Jabir setelah dibagi semuanya dan para sahabat kekenyangan, ketika dibuka ternyata sama seperti sedia kala. Itu termasuk mujizat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Di antaranya adalah memperbanyak memperbanyak makanan. Jangan di, dibuka sama kayak ini. Seandainya sahabat ini diam ya, maka akan banyak kaki bagian depan yang yang akan bisa diberikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Kita baca perkataan Abu Ubaid sahabat ini, maka aku pun memberikan kepadanya kepada Nabi kaki depan tersebut. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikan kepadaku lagi kaki depan itu." Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kambing hanya punya dua kaki bagian depan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada ketiga kalinya, berikan kepadaku lagi kaki depan itu, maka sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, memang ada berapa kaki bagian depan kambing tersebut? Maksudnya adalah aku sudah memberikan kepadamu dua kaki depan kambing itu, dan kambing hanya punya dua kaki depan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Demi Rob yang jiwaku berada di tangannya Seandainya engkau diam Maka engkau akan dapat memberikan kaki depan kepadaku Selama aku memintanya Seandainya sahabat ini ber, ber 10 kali misalnya 10 buting ada Itu termasuk mujizat Nabi Alaihi Wasallam. Maksudnya seandainya engkau pergi menuju panci tersebut tanpa bertanya kepadaku maka engkau akan bisa menghidangkan kaki kambing lagi ketika aku memintamu berkali-kali sekalipun kambingnya cuma satu eh, ekor. Ini adalah salah satu tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. belum Belumkah waktu isyraq? Masih hujan kah? Taruh setelah lagi. Ya, dua pekan sudah libur. <laughs> Tambah lagi ya. Satu atau dua hadis ya kita sesuaikan. Hadis nomor 170 ya. Nah, kita baca dulu sanad hadisnya yang hadisnya sebelum tadi kita sebutkan. Uh, sanad ini sanadnya lemah ya. Tetapi banyak jalur yang lain sehingga hadis ini terangkat dengan hasan. Jadi ketika misalnya berkumpul ada satu hadis yang lemah Kemudian ada hadis yang lain yang derajatnya lemah atau lebih kuat dari hadis hadis ini sehingga terangkat menjadi hasan liwai liwairihi. Hadis terakhir, Imam Tirmidzi berkata haddatsana al-Hasan ibnu Muhammad az-Za'farani az-Za'farani qala haddatsana Yahya bin Abbad An Fulayh bin Sulaiman qala haddatsani rajulun min Bani Abbad yuqala yuqalu laha. Nah ini salah salah harokat. Bukan yuqala, yuqalu ya. Yuqalu. Harokat sangat penting ya. Yuqalu. Yuqalu lahu Abdul Wahab ibnu Yahya ibnu Abbad. An Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhuma an Aisyah radhiyallahu anha qalat maka natidh dhira'u ahabbal lahmi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakinnahu kana la yajidul lahma illa gibban wa kana ya'jalu ilaiha li'annaha a'jaluha nutjan Kata Imam Tirmizi Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani bercerita kepada kami, dia berkata Yahya bin Abbad bercerita kepada kami dari Fulah bin Sulaiman. Dia berkata Seseorang dari Bani Abbad bercerita kepadaku. Dia bernama Abdul Wahab bin Yahya bin Abbad dari sahabat Abdullah bin Zubair dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Tidaklah kaki depan itu daging yang paling Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sukai, tetapi karena beliau sangat jarang makan daging." Jadi perkataan Aisyah Rasulullah saw Alaihi Wasallam tidaklah menyukai daging bagian kaki depan kecuali karena sangat sangat jarang dimakan oleh oleh Nabi. Dan beliau segera memakannya karena kaki karena daging kaki depan itu yang paling cepat cepat matang. Jadi intinya adalah hadis ini bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Intinya di hadis ini kata Aisyah Rasulullah SAW menyukai daging bagian kaki depan karena sangat jarang di, dimakan. Hadis sebelumnya Rasulullah SAW menyukai kaki bagian depan. Kenapa? Karena enak, lezat, cepat matang. Kemudian dia juga jauh dari keluarnya kotoran. Sedangkan di sini Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW menyukai daging tersebut karena jarang jarang dimakan. Tetapi hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Kita baca dulu penjelasannya dari Syekh Abdul Razak. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersegera makan kaki bagian depan karena beliau jarang mendapatkan daging tersebut. Maksudnya jarang ini maksudnya adalah waktu yang cukup lama. Nah, jadi lama baru ada ya, tidak terus menerus. Karena kaki depan adalah daging yang paling cepat matang. Secara zahir hadis ini bertentangan dengan hadis sebelumnya di mana pada hadis sebelumnya disebutkan bahwa kaki depan adalah daging yang paling beliau sukai karena dia lezat, cepat matang dan rasanya enak kemudian paling bermanfaat. Mungkin kata Syekh Abdul Razak atau barangkali jika hadis ini sahih adalah Aisyah ingin mensucikan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Bahwa beliau tidak memiliki kecondongan terhadap kelezatan dunia. Kata Syekh Abdul Razak, mungkin atau barangkali seandainya hadis ini sahih bahwasanya perkataan Aisyah tersebut ingin mensucikan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi tidak memiliki kecondongan yang besar kepada kelezatan dunia termasuk perkara maka makanan. Sedangkan hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwa beliau menyukai kaki depan sesuai dengan tabiat manusia sewajarnya. Ya kita kan wajar menyukai makanan yang yang enak, yang lezat. Jadi bagian yang paling lezat dari seekor kambing adalah kaki bagian bagian depan dan itu wajar kita menyukai hal hal yang lezat. Kemudian kata Syekh Abdul Razak dan hal tersebut tidak tercela atau terlarang. Kita memakan yang lezat selama itu halal boleh kada? Boleh dan tidak ter tercela. Dan ini termasuk kesempurnaan fisik beliau. Menyukai yang lezat termasuk kesempurnaan fisik beliau dari sisi apa? Karena tabiat manusia yang sempurna, yang masih normal menyukai sesuatu yang yang lezat. Kadang kita temui ada manusia makan manusia, bagi dia lezat. Tapi itu tabiatnya tidak nor normal. Jadi termasuk kesempurnaan fisik Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau menyukai daging-daging yang yang lezat sesuai dengan fitrah fitrah manusia. Nah, seperti beliau menyukai minyak minyak wangi. Ya, pasti di antara kita semuanya suka hal-hal yang yang wangi. Dan yang harus dicela karena menghilangkan kesempurnaan adalah sulitnya jiwa dan bersedih karena kehilangan benda tersebut. Jadi yang tercela adalah dari sebuah makanan. Seandainya contoh misalnya ulun hendak benar makan bahu kambing yang dibakar di Mekah misalnya. Ada makanan yang paling nyaman. Pas ke sana ada sampat karena garing misalnya, lalu ke Banjar Tegandangan terus rasa sakit hati. Ini yang tercela. Ini yang yang ter, kecondongan yang besar kepada makanan tersebut sehingga tatkala kada sampai teingat Tegandangan tarus bisa tegaring-garing karena kada sempat mah makan. Ini yang ter tercela. <laughs> Ini yang yang tercela. Dan sikap ini tidak ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau ada beliau makan, kalau tidak ada sekalipun lezat bagaimana, yang paling sukai maka Rasulullah SAW tidak eh, menggandangnya atau merindukan makanan makanan tersebut. Yang ada beliau makan. Kemudian kalau tidak ada tidak makan bahkan beliau ber, berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah masih uh, ada beberapa hadis ya tentang lauk pauk yang pernah dimakan oleh Rasulullah SAW cukup banyak. Kita cukupkan sampai di sini. Ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf ya masih ada, masya Allah tertinggal. Ya, masya Allah. Apakah jika kita mendahulukan orang lain dalam perkara dunia, kita akan mendapatkan pahala? Maka jawabannya iya. Itu termasuk perkara isar, mendahulukan orang lain. Seperti masalah makanan. Kita kewalimahan misalnya. Sekalinya lawas menghadangi makanan. Pas ada sepiringannya pulang. Kawan tadi itu yang paling dia ketujui, maka kita surung kepada kepada kawan tadi, mendahulukan dia. Itu termasuk ithar ya dan mendapatkan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena ithar itu adalah idkhaulus surur ya, menyenangkan orang orang lain. Apalagi dia makanan favorit dia, kemudian kita kita dahulukan, pasti dia bah bahagia. Dan termasuk amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah idkhaulus surur, membahagiakan orang orang lain, termasuk perkara perkara itsar. Wallahu a'lam bishawab. Pun. Ya, nggih. Nggih, ya. Mm -mm. Hmm. Nomor berapa? Ya. ya. Masalah perkara seandainya ya. Di antara perkara seandainya yang terlarang adalah ungkapan seandainya karena pian tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya pian menikah lima tahun yang lalu. Kemudian pian misalnya menyesal ya, seandainya aku tidak menikah dengannya. Padahal sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sudah sudah menikah. Maka ini adalah perkara seandainya yang terlarang karena seakan-akan kita tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu termasuk yang yang dilarang. Mungkin pian bisa bertanya kepada Ustaz Ahmad tentang masalah berandai-andai ya. Jadi termasuk yang dilarang adalah berandai-andai perkara taubat atau perkara perkara ibadah. Contoh bermaksiat, oke okay, aja. Berandai-andai ya, berandai-andai menunda untuk untuk taubat ya. Allah alam. Jadi yang terlarang salah satunya adalah e, mengatakan kalimat seandainya karena tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti misalnya pian berkendaraan kemudian tabrakan. Jakahnya kadus pang tadi berkendaraan jar. <laughs> Padahal sudah terjadi. Seakan-akan tidak reda dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam Mungkin pian kalau ingin eh, lebih luasnya bisa bertanya dengan Ustaz Ahmad Zainuddin hafizallahu taala.